Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna. Wa dima'ul muslimina wa araduhum wa amwaluhum indana haramun la yubahu minha illa ma abahahu وأهدره الرسول wa ahdarahu ar وسلم Darah, kehormatan dan harta orang-orang muslim itu bagi kami adalah haram tidak dihalalkan darinya kecuali apa yang dihalalkan oleh syariat ini dan digugurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asal darah, harta, kehormatan orang Muslim itu adalah haram. Karena Allah Subhanahu Wa Taala e, mengatakan, Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Sedangkan Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu Rasulullah mengatakan ketika haji wada inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza sesungguhnya harta uh, darah kalian harta kalian dan kehormatan kalian itu adalah haram atas kalian seperti kesuci ke, keharaman hari ini bulan ini ya, di negeri kalian ini di sini harta darah kehormatan orang muslim itu adalah haram juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam uh, hadis Bukhari Muslim juga dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi salas tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah uh, eh, as-saibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Orang saib, orang yang sudah pernah menikah dia berzina, berarti zina muhsan, maka dirajam sampai mati, dilemparin dengan batu sampai mati. Kedua orang yang e, membunuh orang muslim secara sengaja ya memenuhi syarat sehingga untuk dikisos tidak dimaafkan oleh ahli warisnya juga orang yang meninggalkan din lagi meninggalkan jamaah maksudnya orang yang murtad dari din ini jadi e, harta darah e, dan kehormatan orang muslim itu apa terjaga dalam hadis Eh, Bukhari Muslim juga Rasulullah SAW mengatakan hadis Ibnu Umar tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu zalika asamu minni dima asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, apa syahadat, sholat dan zakat, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Di sini orang ketika komitmen dengan tauhid, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka terjaga darah dan hartanya. Dan ini Semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 5, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata khallu sabilahum." Bila mereka taubat dari syiriknya, masuk dalam Islam, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka apa? fa khallu sabilahum. Beri mereka jalan, jangan diganggu. Jangan diganggu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 11, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين uh, bila mereka taubat dari syiriknya, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu ikhwan kalian di dalam din ini. Ikhwan kalian dalam din ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya orang-orang mukmin itu bersaudara, sedangkan Eh, Rasulullah SAW telah apa menetapkan keharaman darah harta kehormatan sama kaum muslimin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu e, mengatakan tentang ayat ini haramat hadhil ayatu dima ahli qiblah. Ayat ini mengharamkan darah ahli qiblat. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syarhul Umdah fil fiqhi juz 4 halaman 73 beliau mengatakan fa'allaqal ukhuwata fid dini ala taubati minasyirki wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal mu'allaqu bisyarti yan'adimu inda adamihi faman lam yaf'al dzalika falaysa bi akhin fid din wa man laysa bi akhin fid din fa huwa kafir li'anna al mu'minina ikhwah Allah mengaitkan ukhuwah fid din ini terhadap sikap apa? Taubat dari syirik, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Sedangkan hukum bila dikaitkan dengan syarat, maka hukum itu menjadi tidak ada bila syaratnya tidak ada. Dan barang siapa tidak melakukan hal itu, tidak taubat dari syirik, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka bukan akhun fid bukan saudara dalam din ini. Dan orang yang bukan saudara dalam din ini adalah kafir. Kenapa? Karena orang-orang mukmin itu bersaudara.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 juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis uh, Sahar ibn Ailah, hadis dari Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, Innal qawma iza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum. Sesungguhnya suatu kaum bila mereka masuk Islam maka mereka apa e, melindungi darah dan harta mereka. Jadi hukum asal darah dan harta kaum muslimin juga kehormatannya tidak boleh di e, adalah haram. Tidak boleh dibolehkan kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Tadi dalam hadis e, Ibnu Mas'ud apa dengan sebab orang zina muhsan maka dirajam juga dengan sebab orang membunuh orang mukmin secara sengaja tidak dimaafkan maka dikisos kemudian juga orang yang murtad dari Islam juga orang yang apa orang yang e, menyaingi khalifah yang sudah ada, sudah ada khalifah, terus dia mendeklarasikan diri sebagai khilafah, sebagai khalifah, memecah belah kaum muslimin, maka ini juga harus dibunuh. Dalam hadis Arfajah ibn Shureh, hadis sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Barang siapa orang yang datang kepada kalian sedangkan kalian bersatu, sedang bersatu di atas satu kepemimpinan, dia datang ingin memecah belah kalian, maka bunuhlah dia. Jadi orang yang sudah ada khalifah, terus dia meng, mengklaim diri sebagai khalifah, maka itu harus dibunuh karena memecah belah kaum muslimin. Juga dalam hadis sahih Rasul mengatakan, "Idza buyi'a lil khalifataini faqtulu akhirahuma. Bila dua khalifah dibaiat maka bunuh yang keduanya. Itu yang menghalalkan darah kaum e, orang yang e, tadi dari hukum asal dikecualikan hal-hal tersebut. Juga dapus soil, ya, orang muslim ingin merampas harta kita atau ingin mengganggu diri kita, kita e, hadang bila dia bisa tidak tidak bisa dihadang kecuali dengan e, cara membunuhnya maka itu juga boleh. Itu di antara hal-hal yang menyebabkan darah orang muslim e, apa menjadi e, boleh ditumpahkan. Tapi hukum asalnya adalah tidak tidak boleh. Dan siapa orang muslim itu? Orang muslim adalah orang yang apa man tauhid bitauhid walam ya'ti binaqidin. Orang yang mendatangkan tauhid dan tidak mendatangkan satupun pembatal keislaman itu namanya orang muslim. Atau yang disebut dengan ahli kiblat. Ahli kiblat itu adalah man ata bit tauhid walam ya'ti binaqidin. Orang yang mendatangkan tauhid dan tidak mendatangkan satupun pembatal keislaman. Masuk di dalamnya muslim, mu sunni. Orang muslim muwahid sunni yang apa komitmen yang tergolong as-sabiqun al-awwalun ya orang yang uh, apa uh, as-sabiqun bil khairat yang terdepan dalam kebaikan yang komitmen dengan kewajiban meninggalkan segala yang haram itu pertama kedua juga masuk di dalamnya orang yang uh, al-muqtasidun orang yang pertengahan itu orang-orang yang komitmen dengan kewajiban, melaksanakan, meninggalkan yang haram, e, tapi kurang dalam ibadah-ibadah sunnahnya. Yang ketiga, az zalimun ali angkusihim, orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Itu orang-orang yang e, dia memiliki inti tauhid, tapi kadang hal yang haram dia lakukan atau yang wajib kadang dia lalaikan, tapi dia tetap komitmen dengan tauhid. Itu ahli kiblat juga masuk ke dalamnya ahli bid'ah, baik bid'ah i'tiqadiyah atau bid'ah amaliyah selagi mereka tidak melakukan pembatal keislaman. Nah, mereka itu disebut ahli kiblat. Kemudian selanjutnya wa ini tada sa'ilun minal kuffari ala hurumatil muslimina fa innal jihada inda izin fardu ainin la yushtaratu lahu syartun wa yudfa'u bihasbil imkani fal aduwwu sailu alladhi yufsidu ad-dina wad-dunya la syai'a awjaba ba'da imani min daf'ihi bila uh, ada orang kafir yang menyerang ya aniaya terhadap kesucian kaum muslimin maka jihad pada kondisi seperti itu adalah fardu ain. Tidak ada e, disyaratkan apapun selain tauhid, selain iman. Ya. Dan musuh tersebut dihadang dengan apa yang e, bisa dilakukan. Karena musuh yang menyerang yang merusak din dan dunia itu tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib setelah keimanan kepada Allah dari menghadangnya. Jadi bila ada orang kafir yang menyerang kaum muslimin, maka e, jihad menjadi fardu ain, tidak disyaratkan apapun kecuali tauhid, kecuali iman. Jadi kalau dalam jihad-jihad fardu kifayah ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat harus izin orang tua, izin orang yang menghutangi ya, e, dan yang lainnya. Tapi kalau dalam jihad fardu ain yaitu ketika musuh menyerang, orang kafir menyerang, maka hanya satu syarat saja itu apa? Tauhid. Orang memiliki tauhid, memiliki keimanan, maka e, dia wajib apa untuk menghadang musuh tersebut dengan apa saja yang dia bisa lakukan. Dan bentuk penyerangan musuh kepada kaum muslimin adalah dengan kebercokolan para penguasa togut atas leher-leher kaum muslimin pada zaman sekarang itu. Sehingga pada kondisi seperti ini apa jihad menjadi fardu fardu ain atas setiap orang muslim. Karena jihad fardu ain pada tiga kondisi. Pertama ketika orang sudah berada di tengah barisan maka haram lari dari pertempuran. Kedua ketika imam memerintahkan untuk apa melakukan mobilisasi umum istinfar am ya, e, maka wajib atas seluruh kaum pria untuk keluar wa idza stunfirtum fanfiru kata Rasulullah bila kalian diminta untuk nafir maka nafirlah berangkatlah kalian ketika ketika apa ketika musuh masuk ke negeri kaum muslimin atau perbatasan kaum muslimin maka wajib atas penduduk negeri tersebut untuk bangkit Sedangkan pada zaman sekarang ini bukan musuh mas, uh, mendekati benteng kaum muslimin, tapi musuh memang bukan sekedar masuk, tapi telah menguasai diri kaum kaum muslimin. Maka jihad menjadi fardu fardu ain. Tidak ada satu syarat pun, tidak disyaratkan apapun kecuali orang tersebut memiliki tauhid, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang yang mengatakan bahwa jihad sekarang tidak ada fardu kifayah, itu sebenarnya isyarat, ima, pertanda menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memahami hakikat tauhid. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa yang menguasai ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan togut. Sehingga tidak ada musuh yang menyerang kita. Itu pertanda orang tersebut memang tidak memahami tauhid, tidak memahami bahwa para togut ini adalah orang kafir. Itu bisa. Antum lihat setiap orang yang mengatakan wajihad sekarang tidak adalah fardu kifayah, tidak tidak fardu ain, itu pasti ada halal dalam pemahaman tauhidnya. Bisa jadi mereka orang-orang murjiah atau orang-orang jahmiyah atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman mereka. Kemudian wa kufrur riddati aglazu bil ijma'i minal kufril asli. Lidza kana qitalul murtaddin aula indana min qitalil kafiril asli. Kufur riddah itu kekafiran uh, karena riddah itu lebih apa? lebih uh, tebal atau lebih uh, buruk berdasarkan ijma daripada ke asli. Oleh sebab itu memerangi orang-orang murtad bagi kami adalah lebih utama daripada memerangi orang-orang kafir asli. Ijma ulama menetapkan bahwa kufur riddah itu lebih buruk daripada kufur asli. Oleh sebab itu orang murtad tidak diakui apa? Tidak diakui untuk menjadi kafir zimmi di Darul Islam Beda dengan orang kafir asli. Orang kafir asli bisa menjadi orang kafir zimmi. Diakui sebagai orang kafir zimmi di Darul Islam. Orang murtad tidak. Orang murtad tidak. Kemudian orang murtad baik laki-laki maupun perempuan dia dibunuh. Sedangkan orang kafir asli yang dibunuh hanya laki-laki dewasa saja. Perempuan tidak boleh dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh kalau orang kafir asli. Kemudian juga orang murtad baik murtadnya itu murtadnya itu ke agama apapun termasuk murtad masuk agama e, Yahudi atau Nasrani sembelihannya tidak tidak halal sedangkan orang kafir asli yaitu orang Yahudi dan Nasrani sembelihannya adalah halal jadi banyak hal-hal yang membedakan antara orang kafir asli dengan orang apa kafir murtad. Orang kafir asli kalau yang belum mendengar dakwah tidak langsung diperangi sebelum diajak kepada Islam sedangkan orang murtad langsung diperangi atau langsung dibunuh. Makanya Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Bunuhlah dia orang kafir asli ketika perempuan Rasul melarang apa membunuh perempuan ketika e, dalam satu perangan Rasul melihat ada seorang perempuan kafir asli terbunuh Rasul apa dalam hadis Bukhari Muslim fa'angkara qatlan nisa wasibyan Rasul mengingkari pembunuhan anak-anak e, perempuan dan anak-anak sedangkan orang kafir e, murtad perempuan pun di dibunuh oleh sebab itu memerangi orang-orang kafir murtad itu lebih didahulukan daripada memerangi orang-orang kafir asli. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih mendahulukan memerangi orang-orang murtad, orang-orang murtad daripada memerangi Persia dan Romawi. Karena apa? Karena memas orang murtad itu asalnya asalnya modal Sedangkan orang kafir asli itu adalah uh, ke, uh, untuk meraih keuntungan. Sedangkan menjaga modal itu lebih utama daripada mencari keuntungan. Jadi ijma ulama bahwa kufur itu lebih apa? Lebih buruk, lebih dahsyat daripada orang-orang kafir asli. Kemudian selanjutnya wal imamatu la tan'aqidu lil kafirin wa idza tar al kufru 'ala al imami kharaja an hukmil wilayati wa saqatat ta'atuhu wa wajaba 'ala al muslimin al qiyam 'alaihi wa khal'uhu wa nasbu imamin 'adilin in amkanahum zalika eh, kepemimpinan itu tidak sah bagi orang kafir kepemimpinan tidak sah bagi orang kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya orang orang yang beriman jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, para pemimpin, para pelindung. Jadi dilarang. Allah mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unsila ilaihim mattakhadhuhum awliya seandainya mereka itu beriman kepada Allah nabi dan apa yang diturunkan kepadanya tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai para pemimpin Allah juga mengatakan walai yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum kaum mukminin. Ayat ini sebagai khabar dan e, bermakna larangan. Allah mengabarkan bahwa Allah tidak akan berikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Ini larangan dari Allah mem, e, kepada kita untuk tidak apa? Untuk tidak memberikan peluang bagi orang kafir untuk menguasai diri kita. Makanya kepemimpinan orang kafir atau tidak tidak sah. Sehingga kalau seandainya ada pemimpin asalnya muslim, khalifah dia muslim, kemudian di tengah perjalanannya dia menjadi murtad, maka kepemimpinannya secara otomatis apa? gugur. Jatuh dia kepemimpin dari statusnya sebagai pemimpin dan gugur juga kewajiban untuk mentaatinya dan wajib atas kaum muslimin untuk bangkit melawannya, mencopotnya, dan mengangkat pemimpin yang baru yang adil bila hal itu bisa mereka lakukan. Makanya di dalam hadis Ubadah Ibn Samit tentang hadis uh, apa uh, tentang bayat apa uh, sabar gitu kan ila an nara kufran bawahan indana minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kami melihat kekafiran yang nyata yang kami melihat eh, memiliki dalilnya dari Allah. Ketika uh, Rasulullah SAW menjelaskan penguasa yang zalim, sahabat mengatakan, "Afala nuna bizuhum bisayfi apakah boleh kami menghantamnya menentangnya dengan pedang kata Rasulullah ma'aqamu fikum salat. Tidak boleh selagi mereka mendirikan salat di tengah kalian. Selagi, selagi mereka menegakkan din di tengah kalian jangan diperangi. Maksudnya kalau selagi mereka itu masih muslim menegakkan din, penguasa tersebut walaupun zalim tidak boleh di tidak boleh diperangi. Sedangkan kalau sudah murtad, maka wajib apa? Wajib dicopot. Kalau tidak bisa dicopot, karena memiliki bala tentara yang melindunginya, maka wajib untuk diperangi bala tentaranya tersebut supaya si pemimpin kafir tersebut bisa di, digulingkan atau diganti. Ini kalau kalau memungkinkan, kalau tidak mungkin maka wajib atas kaum muslimin untuk kalau ada negeri yang lain untuk hijrah untuk hijrah meninggalkan negeri yang dikuasai oleh orang kafir. Kemudian selanjutnya waqiya muddini bi Qur'anin yahdi wa sayfin yansur. Fajihaduna yakunu bis sayfi was sinan wa bil hujjati wal bayan. Tegaknya din ini dengan Quran yang memberikan petunjuk dan pedang yang membelanya. Sehingga jihad kita ini, jihad kami ini adalah dengan pedang dan tombak dan dengan hujah dan bayan. Din ini hanya bisa tegak dengan bersatunya dua hal, yaitu apa? Ilmu dan pedang. Ilmu yaitu para ulama, pedang adalah para mujahidin. Ulama yang memberikan bimbingan membimbing umat ini e, menyadarkan umat ini kepada din yang eh, sebenarnya dan pedang yang melindunginya. Jadi tidak bisa din ini tegak tanpa kedua-duanya. Salah satunya saja tidak bisa menegakkan din ini. Jadi bergandengannya antara ulama dengan mujahidin itu yang e, dengannya Allah Subhanahu wa taala menegakkan din ini. Makanya Allah mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qista wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia menurunkan Alkitab, Mizan, dan Al-Hadid. Kitab Al-Mizan, Raca Keadilan, dan Al-Hadid, besi. Besi sama dengan Alkitab diturunkan. Ibnu Taimiyah mengatakan qiwamuddin bi kitabin yahdi wa saibin yansur wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tegaknya din ini dengan kitab yang memberikan bimbingan dan pedang yang melindungi. Cukuplah Allah sebagai pemberi eh, pembimbing dan sebagai penolong. Jadi tanpa ada oh, seandainya orang sekedar dakwah saja, dakwah dakwah tapi tidak ada kekuatan yang melindungi itu tidak akan bisa menegakkan din. Makanya ketika Rasulullah SAW di Mekah, beliau adalah orang yang paling fasih, orang yang paling mampu untuk memberikan bayan kepada umat. Tapi apa musuh belum bisa dihancurkan. Kaum muslimin tertindas di di Mekah. Tapi ketika beliau di Madinah, Allah mensyariatkan e, apa jihad dan Rasulullah memiliki para ansor, para pelindung, para pembela Ansordin ini yang memegang pedang kekuatan, maka Rasulullah SAW bisa menaklukkan e, Jazirah Arab. Jadi kitab ini harus disertai dengan pedang. Din ini tegak dengan dengan pedang. Kita tidak boleh malu mengatakan bahwa Islam itu tegak dengan pedang, tersebar dengan pedang karena Rasul mengatakan dalam hadis sahih dari Imam Abu Daud Buistu bisayfi baina yaday sa'ah. Aku diutus sebelum kiamat ini dengan pedang. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Sampai Allah sajalah yang diibadati. Tidak ada sekutu baginya. Waju'ila rizki tahta zilli rumhi. Dan rizkiku dijadikan di bawah kilatan tombak. Waju'ila zullu wassagar ala man khalafa amri. Dan kehinaan e, kenistaan dijadikan pada orang yang menyelisih perintahku. Waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum dan barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Di sini Rasul mengatakan buistu bisayfi bayna yadai as-sa'ah. Aku diutus dengan pedang. Sampai Allah diibadati. Allah saja yang diibadati. Dalam hadis Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi din ini tegak dengan dengan eh, dengan uh, pedang. Ya. Tanpa ada pedang ini, maka din ini tiba tidak bisa tegak. Karena kekafiran itu memiliki kekuatan. Kekuatan itu, kekuatan senjata itu tidak bisa dihadang dengan kekuatan lisan. Kekuatan e, hujah itu dibalas dengan hujah. Kalau pedang dilawan dengan pedang. Makanya tegak din ini dengan dua dengan dua hal ini. Kerjasama e, sinkronnya antara ilmu yang tercermin para ulama rabbaniyin dan